Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sudah kami sebutkan sebelumnya atau sudah kita baca sebelumnya mengenai perselisihan para ulama mana yang lebih afdal, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, kesimpulannya sudah kita lewati Masalah Sahih Muslim atau Sahih Bukhari masing-masing punya keutamaan tersendiri. Masing-masing punya kelebihan. Cuman secara globalnya harus kita rinci gitu loh. Kalau dari si kesahihannya yang paling sahih adalah apa? Sahih Bukhari. Mahum. Tapi kalau dilihat dari sisi susunannya yang paling rapi dan bagus adalah sahih Muslim. Mahum. Nah, adapun di dalam syarah sahih Muslim yang disarah oleh Al-Imam An-Nawawi, Abu Wab itu yang meletakkan adalah Al-Imam An-Nawawi. Di dalam Sahih Bukhari, bab-bab yang terletak di Sahih Bukhari itu menunjukkan fikihnya Imam Al-Bukhari. Kita lanjutkan. Muslimun huwa Abul Husain. Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Kunyahnya Abul Husain, namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Wurida fi Naisabur. Nah, beliau dilahirkan di Nah, barakallahu fikum, sebuah tempat yaitu Naisabur sanata pada tahun Naam barakallahu fikum arba'in wa mi'atain. Pada tahun 204 Hijriah. Wa tanaqqala fil amsar li talabil hadis dan beliau pun apa? berpindah. Berpindah-pindah dari negeri ke negeri dalam rangka untuk mencari hadis. Farahila ila al-Hijaz syam wal Iraq wa Misr. Kemudian beliau rihlah. Perhatikan baik-baik ya. Rihlah ke Hijaz, ke Syam, ke Irak, kemudian ke Mesir. Walamma qadimal Bukhari Naisabur lazamahu wa nadhara ilmihi wa hadha hadwahu masyaallah. Dan tatkala Al-Imam Al-Bukhari datang ke Naisabur, beliau akhirnya bermula Mula Mulazamah itu duduk lama, belajar, fokus, mengambil ilmu dari gurunya tadi itu. Nah, akhirnya dia melihat pada ilmunya dan dia apa? wahada hadha hadwahu dan dia menempuh Naam barakallahu fikum sebagaimana yang tempuh Imam Bukhari. Oleh karena itu hampir mirip kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dua-duanya punya sahih. Apa maksudnya? Karena memang guru dan muridnya. Asna 'alaihi katsirun minal ulama min ahli hadis wa gharihim. Sungguh telah memujinya sangat banyak dari kalangan para ulama, dari kalangan ahli hadis. Nah, para ulama menyanjungnya memberikan pujian kepada Imam Bukhari dan Muslim. Atau di sini Imam Muslim. Nah, dan juga yang lainnya. Tufiya fi Naisabur. Beliau meninggal di Naisabur. Sana Sanata pada tahun Eh wa sittin wa mi'atain. Itu pada tahun 261 Hijriah. An sab'in wa khamsina sana. Yaitu ketika usia beliau 57 tahun. Nah, ketika usia beliau berapa? 57 tahun. Nah, perhatikan baik-baik. Ada memang Bukhari kemarin berapa usianya? Meninggalnya Hmm? Berapa kemarin? 60? Eh, 62 tahun kurang 15 hari ya. Nah, kalau beliau ini 57 tahun. Waqad khallafa ilman katsiran fi mu'allafatihi dan sungguh beliau telah meninggalkan ilmu yang sangat banyak. Nah, di dalam karangan-karangan beliau. Rahimahullah wa jazahu 'alal muslimin khaira. Semoga Allah Taala Allah Taala merahmati beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi na barakallahu fikum kepada segenap kaum muslimin kebaikan. Faidatan, dua faedah. Dua faedah ini barakallahu fikum, kita baca satu saja, perhatikan dulu. Al faedatul ula, faedah yang pertama, lam yastau'id as-sahihan Sahih Bukhari wa Muslim jami'a masahani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahihain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu belum mencakup semua hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Paham belum? Belum semuanya disebutkan di situ. Hanya sebagiannya saja. Lah kan kita kita ya kan? Yang beliau hafal yang sahih berapa ribu kemarin? 100 ribu hadis yang sahih. Nah Sahih Bukhari ada nggak 100 ribu? Nggak ada. Jadi kata beliau, lam yastau'ib as-sahihan. Di dalam sahihain Sahih Bukhari Sahih Muslim belum mencakup semua. Eh? Jami' semua apa yang sahih dari Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi di dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim itu belum semuanya ada gitu loh. Cuman yang terletak dalam sahih Bukhari dan Muslim hadis sahih. Cuman apakah semua hadis ada di situ? Kita katakan tidak. Paham maksudnya? Buktinya Imam Bukhari hafalnya 100 ribu hadis sahih. 100 ribu hadis sahih, tapi dalam sahih Bukhari cuman berapa? Enggak sampai 100 ribu. Paham maksudnya? Nah, kita lihat. Bal fi ghairihima ahadithu sahihatun lam yarwiyaha. Bahkan pada selain keduanya, selain Sahih Bukhari dan Muslim, ada hadis-hadis yang sahih yang beliau berdua tidak meriwayatkannya. Qala Nawawi rahimahullah berkata Imam An-Nawawi rahimahullah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah inna innama al Bukhari wa Muslimun jam'a jumalin min minas sahih. Hanya saja nah beliau Imam Bukhari dan Muslim menginginkan dengan mengumpulkan pengumpulan tersebut apa? secara global hadis yang sahih. Amlum, enggak semuanya. Paham ya? Kalau rincian banyak sekali yang sahih. Cuman nah barakallahu fikum, beliau hanya mengumpulkan globalnya secara garis besarnya hadis yang sahih. Nam karena yaqsudul musannifu fil fiqh jam'a jumlatin min masailih sebagaimana yang diinginkan oleh al-musannif di dalam masalah fikihnya mengumpulkan Nah secara global dari permasalahan-permasalahan yang ada, bukan semuanya. La annahu yahsur. Yahsuru atau yahsiru? Hasara yahsiru atau hasara yahsuru? Yahsuru ya. Nah, la annahu yahsuru jami'a masailihi. Bukan berarti beliau membatasi seluruh permasalahannya, tidak. Cuman beliau menyebutkan beberapa permasalahan saja gitu loh. Lakin idza kana al-haditsu alladhi tarakahu akan tetapi apabila hadis yang beliau berdua tinggalkan, autarakahu ahaduhuma atau salah satu di antara keduanya meninggalkannya, ma'asihati isnadihi bersamaan sanadnya itu sahih fi dhahir secara dhahirnya aslan nam. Eh, barakallahu fikum, masih isnadihi fi dhahir aslan fi babih. Bersamaan apa? Sanadnya sahih secara dhahirnya dan juga jadikan sumber acuan Naam atau dasar pokok pada babnya walam yukhrijahu lahu. Naam walam yukhrijahu walam yukhrija lahu nadhiran. Yang mana kedua-duanya apa? Naam tidak mengeluarkan yang semisalnya. Wala ma yaqumu maqamah, tidak pula naam yang lainnya menduduki tempat kedudukannya. Fa dhahir min halihima annahum maka yang zahir pada keadaan keduanya annahuma ittala'a fi ala illatin in kana in kana rawayahum setelah dohirnya, kalau beliau memang meninggalkan meninggalkan beberapa hadis yang sanadnya sahih tapi enggak masukkan dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim, eh, setelah dohir keadaan keduanya bahwasanya mereka sudah mengecek meneliti sebab ilah penyakit yang ada pada na barakallahu fikum hadis tersebut. Nah, wa ya, na'am. Wa yahtamal itu ihtimal yang pertama. Jadi ihtimal yang pertama ketika beliau ternyata dicek kok ini ada hadis sahih sanadnya sahih kok enggak dimasukkan dalam sahih Bukhari. Kok enggak masukkan dalam sahih Muslim? Kita katakan kemungkinan besarnya beliau sudah mengecek secara dohirnya, ilahnya penyakitnya, nah sehingga apa? tidak sesuai dengan apa? karakter atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang letak oleh Imam Bukhari dan Muslim sehingga tidak dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. mafum? Awa. Wa yataman ada kemungkinan yang lain, annahuma tarakahu nisyanan. Namanya manusia. Namanya manusia Imam manusia bukan? Manusia, namanya manusia. Ihtimal yang lain bisa jadi kedua-duanya meninggalkan sanad yang sahih tadi hadisnya nisyan karena lupa. Mungkin enggak nih? Mungkin. Nah, au isaran litarkil italah atau sengaja sengaja meninggalkan karena apa? Biar enggak terlalu panjang gitu loh. Coba kalau misalkan 100 ribu hadis jadikan semua sebutkan dalam Sahih Bukhari, panjang enggak kira-kira? Panjang, tebal itu loh. Nah, au ra'aya anna ghairahu mimma dzakarahu yasuddu masaddahu. Atau mereka berdua berpandangan bahwasanya yang selainnya dari apa yang mereka sebut yang berdua sudah mewakili. Jadi kalau sudah mewakili hadis yang lain enggak dimasukkan itu loh. Walaupun sahih. Apa maksudnya ya? Walaupun sahih. Au li atau dikarenakan keinginan yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillah afiyah walhamdulillahirabbil alamin.